بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد kita sedang membahas sifat kedua tangan saat duduk antara dua sujud. Telah sampaikan bahwa tidak ada hadis yang secara khusus menjelaskan tentang sifat kedua tangan pada saat duduk antara dua sujud. Ya, namun ulama dalam hal ini anak nukil Hanabilah dan fukaha Syafi'iyah menyamakannya dengan sifat sifat kedua tangan pada saat duduk tasyahud kecuali dalam hal al-isyarah bis kecuali dalam hal mengangkat jari telunjuk kanan untuk menunjuk ke arah kiblat ini menurut mereka tidak disyariatkan pada duduk antara dua sujud. Hanya dilakukan pada duduk tasyahud. Baik. Nah, jika ini sudah jelas, ya, mukadimahnya, Kemudian, lebih detailnya, sifat yang dipilih oleh mayoritas fukoha Hanabilah adalah meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha. Yang dipilih oleh mayoritas pokok Hanabila meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dengan ujung jari jemari persis di ujung paha. Ya. Persis di ujung paha jumpa yang berbatasan dengan lutut. Jadi tidak sampai menyentuh lutut. Hanya di ujung paha di perbatasan yang berbatasan dengan lutut. Dalam keadaan jari jemari kedua tangan terbentang, ya terbentang rapat seperti ini. Terbentang rapat menghadap ke kiblat. Terbentang rapat menghadap kiblat. Seperti halnya ketika sujud. Ya, ketika diletakkan di tanah saat sujud, jari jemari tangan terbentang rapat, tidak direnggangkan. Ya, tidak direnggangkan tapi rapat agar semuanya persis menghadap ke kiblat jari jemari itu. Nah, ini yang dipilih oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' Al-Hajawi dalam kitab الإقناع الإقناع في فقه الإمام أحمد Sifat ini mengacu mengacu kepada salah satu riwayat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu pada tasyahud. Kedua hadis itu akan disampaikan nanti pada pembahasan tasyahud. Jadi sifat ini mengacu kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakni salah satu riwayat dari Ibnu Umar dan hadis Wa'il bin Hujr pada tasyahud. Nah, bisa dipahami. Tadi kan sudah disebutkan, diberi mukaddimah bahwa ini sebenarnya ya mengacunya kepada dulu tasyahud, disamakan. Nah, kecuali dalam hal menunjuk yang jadi telunjuk. Nah, ini salah satu sifat yang warid pada dulu tasyahud pada riwayat Ibnu Umar ya salah satu riwayat karena ada dua riwayat dari hadis Hadis Ibnu Umar itu dari riwayat. Nah, ini salah satunya. Dan ini juga e, riwayat pada hadis Wa'il bin Hujr. Nah, hadis Wa'il bin Hujr hanya satu riwayat. Baik. Ya, intinya nanti lengkapnya pada tasyahud. Nah, pada hadis Wa'il, pada hadis Wa'il disebutkan bahwa ujung siku ujung siku didekatkan ke paha tidak dijauhkan. Jadi tidak seperti tidak seperti ketika sujud ya dijauhkan itu dikeluarkan, dijauhkan, dikeluarkan ini tidak. Nah, jadi tidak dijauhkan dari paha tetapi didekatkan ke paha ujung siku. Begitu disebutkan pada hadis wa'il, lafaznya nanti akan datang pada pembahasan tasyahud. Baik. Nah, ini tadi dari mayoritas fuqaha Hanabilah. Sifatnya mereka pilih. Ini juga pendapat fuqaha Syafi'iyah. Sebagaimana dalam kitab Al-Majmu'. Majmu' Syarih Muhaddab. An-Nawawi ya, menukil ini sebagai pendapat fuqaha Syafi'iyah. Hanya saja fuqaha Syafi'iyah mengatakan apabila ujung jari agak maju mencapai bagian atas lutut ya agak maju ujung jari agak maju mencapai bagian atas lutut menyentuh bagian atas lutut hal itu tidak mengapa nah, hal itu tidak mengapa namun yang muhtar yang mustahab yang mereka pilih sama dengan mayoritas fukoha Hanabilah yaitu ujung jari persis di ujung paha. Tidak sampai ke bagian atas lutut. Baik. Sudah jelas ini? Sementara itu, As-Sa'di rahimahullah, As-Sa'di. Dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Irsyad Ulil Basair wal Albab. Nah. Di sini kan dalam kitab ini ya, matan manhaj salihin yang kita bahas, beliau tidak menyinggung. Tetapi Anda menemukannya dalam kitab beliau yang berjudul Irsyad Ulil Basair Wal Albab. Ketika menjelaskan uh, sifat sifat tangan dalam sholat apa saja. Nah, Beliau menyebutkan di situ sifat tangan ketika duduk antara dua sujud dan ketika duduk tasyahud. Dirincikan oleh beliau. Nah, di sana As-Sa'di menetapkan sifat kedua. As-Sa'di juga menetapkan sifat kedua. Di samping sifat yang pertama tadi. Ya. Juga As-Sa'di menyebutkan sifat yang kedua. Juga ditetapkan oleh beliau. Yang juga dianggap mustahab diamalkan. Ini secara bergantian dengan sifat yang pertama. Sebab kedua sifat itu telah warid dari Nabi ada satu salam pada hadis yang yang sahih. Sifat yang kedua itu adalah meletakkan kedua telapak tangan di lutut bukan di dibahas saja. Nah, seperti sifat yang pertama. Ya, sifat yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan di lutut. Ini juga warid mengacu kepada hadis Ibnu Umar mengacu pada hadis Ibnu Umar pada riwayat yang lain Ayat yang kedua pada tasyahud. Nanti juga kita akan dapati akan kami sampaikan perbahasan tasyahud. Sudah tadi sudah disyaratkan ya, dari nomor ada dua riwayat. Nah, dua riwayat itu menetapkan dua sifat ini. Yang pertama yaitu meletakkan telapak Nabi asal meletakkan telapak tangannya di di paha. Riwayat yang kedua mengatakan Nabi meletakkan telapak tangannya di lutut. Nah, nah dari sinilah ya kita mendapati As-Sa'di pada kitab Irsyad Ulil Basair wal Albab ya menyebutkan dua-duanya. Al fakhid eh, ala ala rukbah atau al fakhid. Nah, di atas rukbah di atas lutut meletakkan telapak tangan di atas lutut atau di atas paha. Nah, Begitu kata Sa'di. Ya, ini pilihan. Ini atau yang itu. Ya, ini diamalkan secara bergantian. Nah, murid As-Sa'di yaitu Ibn Uthaymin, Ibn Uthaymin juga menetapkan dua sifat itu dalam Syarhul Mumti'. Sama seperti gurunya. Ya, karena dua sifat itu waris Dua-duanya waris dari Nabi SAW. Seperti telah disampaikan tadi. Hanya saja, nah perhatikan. Bedanya Ibnu Uthaymin dengan As-Sa'di dan Fukuha Hanabila dan Fukuha Syafi'iyah. Ibnu Uthaymin menyelisihi mereka yang disebutkan di atas, menyelisihi ya mereka yang disebutkan di atas. Fukuha Hanabila dan Fukuha Syafi'iyah termasuk menyelisihi gurunya Sa'di. Ibnu Uthaymin menetapkan pada duduk antara dua sujud al-isyarah bis sabbadah. Ibnu Uthaymin menyamakannya dengan duduk tasyahud. Di sini juga pada duduk antara dua sujud juga disyariatkan menunjuk ke arah kiblat dengan jari telunjuk kanan. Ibnu Uthaymin menetapkannya di sini sama dengan tasyahud mengikuti pendapat Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Mengikuti pendapat Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Beliau menyebutkan ini dalam Fath Fathul Jalalul Ikram ketika mensyarah hadis Ibnu Umar. Ya, pada dulu tasyahud beliau menjelaskan. Ya, tatkala saya melihat Ibnu Qayyim menetapkan itu maka saya menetapkannya makna kalam Ibnu Utsaimin. Jadi beliau mengikuti Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dan ini menyelisihi fukoha Hanabilah lainnya mayoritasnya dan fukoha dan fukoha Syafi'iyah, seluruh fukoha Syafi'iyah. Nah. Kenapa sampai muncul pendapat itu? Dari Ibn Qayyim, dari Ibn Uthaymin. Ya, ini menyamakan dengan tasyahud yaitu juga menunjuk dengan jari telunjuk kanan. Berdalil dengan kalimat pada hadis Ibnu Umar, pada hadis Ibnu Umar pada salah satu riwayat kalimatnya lafaznya bermakna umum yaitu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza jalasa fi sholat begitu. Lafaznya idza jalasa fi sholati adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam idza jalasa fi sholat apabila duduk dalam solat? Nah, kata duduk ini kan umum. Ya. Meliputi duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud. Begitu kata Ibn Uthaymin. Nah, adapun riwayat lain dari hadis Ibnu Umar dengan lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fit tasyahhud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk pada tasyahud maka menurut Ibnu Utsaimin riwayat yang menghususkan penyebutan tasyahud sudut tasyahud ini ini kategorinya dalam kaidah usul fiqh adalah penyebutan salah satu penyebutan salah satu bagian dari seluruh gerakan duduk dalam sholat. Bukan penghususan, tetapi penyebutan salah satunya. Yang jadi patokan adalah lafaz yang umum tadi, duduk ya. Apabila duduk dalam tasyahud ini umum, seluruhnya berarti. Datang riwayat yang menyebutkan khusus tasyahud ini bukan berarti penghususan bahwa itu hanya dilakukan saat tasyahud, tapi ini penyebutan salah satu dari sekian gerakan-gerakan duduk. Bukan berarti yang lainnya tidak. Ini hanya salah satunya. Jadi yang tetap yang dipegang adalah lafaz yang umum. Nah, ini pandangan Ibn Utsaimin. Tetapi wallahu alam. Di sini lebih tepat kaidah yang lainnya yaitu ini termasuk dalam kategori pembatasan terhadap kemutlakan kata duduk. Ya, jadi pembatasan takyid. Takyid. Pembatasan. Ya, ada itlaq Al-julus atas e, eh, kemutlakan kata duduk. Nah, pada riwayat yang pertama bahwa duduk yang dimaksud ya terbatas atau khusus duduk tasyahud. Nah, jadi ketika riwayat yang pertama mengatakan tidak jalasa fi sholat memutlakkan duduk Ya. Maka riwayat yang lain membatasinya. Bahwa yang dimaksud di situ idza jalasa fit tasyahhud. Bukan pada seluruh ya julus. Bukan pada seluruh gerakan duduknya Nabi sallallahu alaihi Sepertinya ini lebih lebih tepat. Kemudian terdapat pula riwayat dari hadis Wa'il bin Hujar yang dipegang, jadikan pegangan oleh Ibn Uqaim disebutkan beliau menyebutkannya dalam Syarhul Mumtir. Ya. Riwayat itu mengatakan yang menyebutkan Nabi duduk kemudian menyebutkan sifat ya sifat tangannya sampai pada lafaz summa asyara bisabbabatihi Thumma asyara bisabbabatihi. Kemudian Nabi Alaihissalam memberi isyarat, menunjuk dengan sababahnya, yakni dengan jari telunjuk kanannya. Ya. Kemudian beberapa kalimat, beberapa kata, kemudian summa sajada. Ah, begitu. Summa sajada. Jadi ada tambahan lafaz pada riwayat ini yang dijadikan pegangan oleh Ibnu Utsaimin ini untuk memperkuat mazhabnya ini setelah penjelasan summa syara bisabbabatihi kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat menunjuk dengan jari telunjuk kanannya titik-titik yang ada beberapa kata kemudian summa sajada kemudian Nabi sujud lagi nah Kemudian Nabi sujud lagi kan berarti itu tadi duduk apa itu? Duduk tasyahud apa duduk antara dua sujud? Hah? Duduk antara dua? Dua sujud karena ada tambahan setelahnya. Tumma saja kemudian Nabi sujud lagi. Berarti duduk antara dua sujud. Tapi ini keliru riwayat ini. Ini riwayat yang keliru. Nah. Hadis ini yang merupakan nafs dalam masalah ini ya sayangnya lemah. Ini dikeluarkan oleh Abdul Razak. Dikeluarkan oleh Abdul Razak. Ya, dan Al Imam Ahmad juga mengeluarkannya dari Abdur dari jalannya ya, dari Abdul Razak. Karena Al Imam Ahmad pernah pernah menceritakan melakukan rihla yang panjang bersama Yahya bin Ma'in sampai ke Sana'a, ke Yaman untuk berguru langsung dari Abdul Razak. Jadi dia punya riwayat dari Abdul Razak. Ahmad, jadi ini keluar oleh Abdul Razak. Ya, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkannya dari Abdul Razak. Dari jalurnya Abdul Razak. Nah, juga Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari as sawri dari jalurnya as sawri dari Asim bin Kulayb an Asim bin Kulayb an abihi dari ayahnya Asim bin Kulayb yaitu Kulayb an Wa'il dari Wa'il bin Hujr dengan tambahan tadi Tumma sajada Tambahan summa sajadah ini adalah ziyadah syadah. Tambahan riwayat yang keliru, ganjil. Siapa yang keliru? Akhto'a fihi Abdul Razak. Yang keliru adalah Abdul Razak As-Sun'an. Abdul Razak As-Sun'an yang keliru. Dia menambah pada riwayatnya. Dia menyelisihi sekelompok sikat dalam periwayatan ini. Ya, kalian lihat tadi sanatnya ya. Abdul Razak meriwayatkannya ya dengan sanat dari jalurnya siapa? astauri dari Asim bin Kulai. dan seterusnya ke atas. Padahal sekelompok thiqat pada riwayat yang lain termasuk astauri sendiri punya riwayat lain sama dengan riwayatnya Sufyan bin Uyainah, sama dengan riwayatnya Syu'bah, sama dengan riwayatnya Bishr ibn Mufaddal, sama dengan riwayatnya Zaidah ibn Qudamah. Ini sederetan. Hufaz, al tawri sendiri. Riwayat lain yang beda dengan riwayat tadi. Yang dibawa oleh Abdul Razak. al tawri Ya, riwayat lain al tawri beda dengan yang tadi. Nah, sama dengan riwayat sikot yang lain yaitu Sufyan bin Uyainah, Syu'bah, Bishr bin Mufaddal, Zaid bin Qudamah, mereka semua meriwayatkan ini tanpa penyebutan summa saja dah. Jadi mereka meriwayatkannya dari Asim bin Kulayb dan Abi dan Wa'id tanpa lafaz tadi. Jadi yang keliru Abdul Razak, dia mengalami waham di Sebagian dari mereka tadi yang disebutkan nama-nama itu Zaid bin Qudamah, Bishr bin Mufaddal, Syu'bah, Ibn Hajjaj, Ibn Tauri. Sebagian dari mereka ada juga yang menyebutkan Tumma sajada itu sebelumnya. Sebelum menunjuk indah terunjuk Jadi itu memang pada tasyahud, jadi bukan pada sujud, e, bukan pada duduk antara dua sujud. Abdul Razak yang salah. Nah, jadi Abdul Razak salah ketika meriwayatkan ini dari jalur al tawri dan seterusnya menambah itu. Padahal dari jalur yang lain ya telah datang riwayat yang banyak ya dari sekian sekot, kufat Zaid bin Kudama saya disebutkan Zaid bin Qudama, bisa Mufaddal, Syu'bah bin Uyainah, bahkan ada riwayat dari jalur Sauri juga, tapi beda dengan ini. Sama dengan sikoh-sikoh yang lainnya tadi, tidak menyebutkan itu. Ya, ada juga menyebutkan sebelum itu. Ya, sebelum mengangkat jari telunjuk. Yang artinya memang mengangkat jari telunjuk ini ke arah kiblat ini pada tasyahud. Jadi Abdul Razak salah, keliru. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah kekeliruan riwayat ini dalam Tamamul Minnah. Lihat bisa dilihat dicek di halaman 214 sampai halaman 217. Nah, kesimpulannya itu tadi yang Anda sampaikan. Silahkan dibaca terdetail di sana dari halaman 214 sampai halaman 217 Tamamul Minnah. Baik. Jadi gugur juga pendalilan ini. Alhasil kesimpulannya nah pendapat Ibnu Qayyim dan Nusaimi itu keliru ya. Yang benar pendapat keumuman fuqaha Hanabilah dan fuqaha Syafi'iyah bahwa jari jemari tangan kanan dan kiri terbentang rapat ke arah kiblat tanpa mengangkat jari telunjuk kanan untuk menunjuk ke arah kiblat saat duduk antara dua sujud. Nah, karena menunjuk dengan jari telunjuk arah kiblat itu hanya pada tasyahud. Nah, ini pula yang dipilih oleh Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i, Al-Imam Al-Wadi'i. Ya, Syekh Mukbil juga sama dengan fukoha-fukoha itu. Nah, jadi pada duduk antara dua sujud tidak tidak ada isyarat dengan jari telunjuk. Nah. Jari jemari tangan keduanya ya terbentang. Baik. Jelas ya? Adapun mengenai batas peletakan kedua telapak tangan, kesimpulannya ya berdasarkan dua riwayat yang telah disampaikan pada masalah tasyahud, jadi memang ada dua sifat yang ditetapkan oleh As-Sa'di. Nah, yaitu di atas paha atau di atas lutut. Meskipun wallahu alam ana mencoba mempraktekkan ya, ana mencoba mempraktekkan e, terasa lebih mudah di atas paha. Nah, terasa lebih mudah secara praktek yang sifat yang pertama yang ditetapkan oleh mayoritas fuqaha Hanabila dan juga ditetapkan oleh fuqaha syariah. Menetapkan di atas paha, jadi ujung jari di perbatasan tidak sampai ke lutut dan uh, ujung siku didekatkan ke paha. Ini terasa lebih mudah. Nah, yang jelas secara riwayat mengacu kepada duduk tasyahud memang riwayat meletakkan di, di atas lutut juga ada pada salah satu riwayat Ibnu Umar. Karena itu Sa'di menetapkan itu. Nah, ini mengacu ke ini itu juga bisa diamalkan jika ingin mengamalkannya Allah a'lam. Nah, selesai ya. Sekarang pembahasan terakhir. Dari pembahasan ini zikir duduk antara dua sujud. Mengenai zikir sebelum kita bahas apa zikir yang terpilih yang mukhtar ya, mustahab dibaca pada rukun ini kita bahas dulu hukum zikir itu sendiri pada duduk antara dua sujud karena ada khilaf mengenai hukumnya sama khilafnya seperti khilaf mengenai hukum zikir ruku dan sujud sama persis nah yang masyhur dari Ahmad yang masyhur dari Ahmad Imam Ahmad. Dan yang menjadi pegangan madhab Hambali. menjadi madhab bagi fuqaha tidak Zikir duduk wajib. Zikir duduk wajib. Wajib ya. Wajib tapi bukan rukun ya. Wajib. Jadi jika rukun akan dipertegas. Jika itu rukun akan dipertegas bahwa itu rukun. Ya. Jika dikata, hanya dikatakan wajib berarti tidak sampai pada tingkatan rukun. Nah, hanya wajib. Artinya jika lupa bisa ditutupi dengan sujud sahu. Nah, jadi yang masyhur dari Ahmad dan menjadi pegangan mazhab Hambali zikir pada du, pada saat duduk antara dua sujud hukumnya wajib dengan membaca Firli satu kali. Jadi yang wajib adalah zikir Firli satu kali. Itu yang wajib. Firli, Wahai Rabbku, ampunilah aku. Berilah ampun untukku. Satu kali. Firli satu kali. Itu yang wajib. Nah, uh, eh, Fukuha di atas mahat ini. Nah, Ibn Qudamah ya di atas mazhab mereka Ibn, Ibn Muflih Al-Hajawi mungkin dalam Al-Mughni Ibn Muflih dalam Al-Furu' Al-Hajawi dalam Zadul Mustaqni' dan juga dalam Al-Iqna' Ibn Uthaimin dalam al syarh Al-Mumti' Zarah Syarah Zadul Mustaqni' di atas mazhab ini Nah, dalil penetapan zikir Rabbi gfirli Itu berdasar pada hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah bin Yaman riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dan ini telah disebutkan pada pembahasan zikir i'tidal. Ya, mengenai sholat malam. Qiyamul Lail Hudzaifah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakmum. Ya kepada Nabi ada satu Alaihissalam. Nah, ingat hadis Hudzaifah ini dikeluarkan oleh Muslim dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nazai. Nah, yang yang menjadi syahid dalil kita yang ada zikir duduknya adalah riat Abu Daud dan An-Nasai. Nah, di situ pada riat itu Nabi membaca surat Al-Baqarah saat berdiri. Ketika berdiri menyelesaikan Al-Baqarah. Kalau di riwayat Muslim kan bukan hanya Al-Baqarah. Al-Baqarah lanjut An-Nisa, kemudian Ali Imran. Susunannya begitu. Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Itu riwayat Muslim. Tapi pada saat Abu Dawud dan Nasai yang disebutkan Nabi membaca Al-Baqarah. Saat Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim saat ruku. Kemudian membaca Li Rabbiyal Hamd. Membaca Li Rabbiyal Hamd saat i'tidal. Adapun pada salah satu riwayat Muslim, Rabbana lakal hamd. Adapun di sini riwayat ini li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Saat i'tidal. Subhana rabbiyal a'la saat sujud. Dan Nabi membaca Firli saat duduk antara dua sujud. Nah, dari riwayat ini diambil ya penetapan zikir robbi Firli dan Al Imam Ahmad bersama sahabatnya menetapkan wajibnya satu kali. Nah, wajibnya satu kali. Jadi di sini Hudaifah menggambarkan bahwa Nabi sholat berdirinya lama kan surat Al-Baqarah. Nah, kemudian saat ruku dan seterusnya tadi itu dikir-dikir yang dibaca disebutkan satu persatu sudah disampaikan tadi dan Hudzaifah menggambarkan bahwa sholat Nabi ketika itu gerakan-gerakan itu lamanya hampir sama. Lama rukuknya jadi mulai dari lama berdirinya, yang di situ baca Al-Baqarah, lama rukuknya, lama istidalnya, lama sujudnya dan lama duduknya antara dua sujud hampir sama, hampir seragam. Berarti kan baca Subhana Rabbiyal Azim bukannya satu kali, bukannya tiga kali. Sekian kali. Nah, kan hampir sama dengan lama berdirinya di situ baca surat Al-Baqarah. Begitu pula ketika baca li Rabbiyal Hamdi ulang-ulang. Ya, sehingga hampir sama dengan lama berdirinya. Begitu pula Subhana Rabbiyal Ala. Begitu pula ketika baca Rabbi Gifirli, Rabbi Gifirli, Rabbi sekian kali sehingga lama. Hampir sama dengan lama berdirinya. Begitu. Nah, tetapi sekarang yang diinginkan dari sini pada pembahasan sekarang dipetik di situ penetapan zikir Robi Gfirli Nabi telah membacanya. Nah, kemudian oleh Alimam Ahmad dan sahabatnya ditetapkanlah itu sebagai zikir wajib satu kali saja yang wajib. <coughs> Adapun selebihnya mustahab. Sekarang yang jadi masalah mana dalilnya bahwa itu wajib? Itu yang jadi masalah. Adapun semata amalan Rasul Semata amalan Rasul tadi, dalam kaidah usul fiqh, puncaknya yang dipetik dari amalan itu hanya menunjukkan mustahab. Tidak bisa ditetapkan wajib dari situ. Apalagi pada hadis pria yang tidak tahu tata cara sholat itu yang diajari oleh Nabi, Nabi tidak mengajarkan kepadanya zikir duduk antara dua sujud. Pandainya itu wajib, itu penting. Ya, tentunya akan diwajarkan oleh Nabi kepadanya karena dia tidak tahu secara sholat yang sempurna. Nah, seandainya itu wajib akan diajarkan. Tapi Nabi tidak mengajarkan kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Ini yang menjadi alasan, menjadi hujjah jumhur ulama. Untuk mengatakan mustahab. Zikir, duduk dan tadi sujud sama dengan zikir ruku. Sujud hanya mustahab. Nah, Abu Hanifa, Malik, As-Syafi'i, dan ini mazhab Syafi'i, Syafi'i, dan riwayat kedua dari Ahmad. Riwayat kedua dari Ahmad menyamai gurunya Syafi'i dan Malik Abu Hanifah dan Jumhur bahwa hanya mustahab. Dan ini lebih kuat. Hujahnya sudah kita dengar. Karena Nabi tidak mengajarkan kepada pria yang tidak tahu sholat tersebut. Baik pada riwayat Abu Hurairah maupun pada riwayat Rifa'ah bin Rafi. Tidak diajarkan. Jika itu wajib, tentunya itu diajarkan. Nah, tidak dilewatkan. Kemudian, jika kita mencari dalil yang mungkin untuk dijadikan pegangan mewajibkan, yakni cari perintah dari Nabi memerintahkan tidak ada. Puncaknya hanya amalan pada hadis Hudaifah. Sehingga wallahu alam yang roji mazhab jumhur. Riwayat kedua dari Ahmad yang menyamai jumhur bahwa hanya mustahab. Wallahu alam mungkin kita cukupkan sekalian saja, sekalian kita tutup dan al-muadzin yu'adzin. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك